Hadis nomor 53 berkata Abu Daud, haddatsana Musa bin Ismail dan Daud bin Syabib. Qala haddatsana Hammad dari Ali bin Zaid dari Salamah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir berkata Musa dari ayahnya dan berkata Daud dari Ammar bin Yasir bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna minal fitrah sesungguhnya termasuk fitrah al-madmadah wal istinsyak." Itu berkumur-kumur dan istinsyak itu menghirup air ke hidung. Fadzakara nahwah lalu ia menyebutkan yang sama dengan yang sebelumnya dan tidak menyebutkan di situ memanjangkan janggut dan menambahkan di situ khitan dan menambahkan yaitu al-intidah dan tidak menyebutkan padanya yaitu intiqasul ma yaitu cebok yaitu istinja maksudnya berkata Abu Daud dan diriwayatkan yang semak semakna dari Ibnu Abbas di mana ia berkata khamsun kulluhun kulluha fir Lima termasuk fitrah semuanya di kepala dan disebutkan padanya al-farq dan tidak menyebutkan padanya yaitu memanjangkan janggut. Berkata Abu Daud diriwayatkan ya sama dengan hadis Hamad dari Tolak bin Habib dan Mujahid dan Hakim juga meriwayatkannya dari Bakar bin Abdullah al-Muzani dari perkataan mereka dan mereka tidak menyebutkan memanjangkan janggut. Dan dalam hadis Muhammad bin Abdullah bin Abi Maryam dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW disebutkan di situ memanjangkan janggut janggut. Dan dari Ibrahim An-Nakhai juga disemaa dengannya di situ menyebutkan memanjangkan janggut dan berkhitan. Maksud Abu Abu Daud dia menyebutkan hal ini untuk menyebutkan tentang adanya perselisihan lafaz ya dan sebetulnya hal itu tidak mempengaruhi akan kesohihan lafaz-lafaz tersebut. Kenapa? Karena semua itu diriwayatkan oleh para perawi-perawi yang thiqat. Ya. Bab as-siwak liman qama bil lail. Bab bersiwak buat orang yang bangun di waktu malam. Hadis 54, haddatsana Muhammad bin Katsir, qala haddatsana Sufyan dari Mansur dan Husain dari Abu Wa'il dari Hudzaifah ia berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama min al-laili yashusu fahu bis-siwak. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun di waktu malam beliau menggosok ya giginya dengan siwak. Beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Hadis ini menunjukkan disunahkan apabila kita bangun tidur untuk bersiwak ya. Itu semua untuk lebih membersihkan mulut kita dan bersiap-siap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. حديث 55 حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا بهز بن حكيم دري زرارة بن أوفى دري سعد بن هشام دري عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له وضوءه وضوءه وسواكه فإذا قام من الليل تخلى ثم استاكى adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diletakkan untuk beliau air wudhunya dan siwaknya. Apabila beliau bangun di waktu malam, beliau buang air, kemudian beliau bersiwak. Hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban seorang istri adalah untuk mempersiapkan suaminya, ya, segera sesuatu yang berhubungan dengan ibadahnya. Dan ini menunjukkan bahwa kita berusaha untuk eh, ketika beribadah dalam keadaan kita sempurna, dan sebelumnya kita sudah mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah tersebut.